وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفا والتابعين لهم بالإحسان ومن على الأثر قد اكتفى أما بعد فيا أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الفضليات نواصل حديثنا الذي بدأناه ونكمل إن شاء الله تعالى ما لم ننهيه بعد في محاضرة حول تكوين الجيل الرباني وهو كما قلت عنوان من الأهمية بمكان وهو مضمون هذا الدين وحقيقة الإسلام وفيه التذكير بالجيل الرباني الفريد الذي هو أول مدرسة كانت في هذا الدين مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمنتسبون إليها هم أصحابه رضي الله عنهم الذين تخرجوا في تلك المدرسة المحمدية والجامعة الإسلامية فما عرفت دفعة تخرجت كدفعتهم ولا جيل كجيلهم ولا غرو ولا عجب إذا نظرنا إلى واقعنا فرأينا الأجيال التي سبقتنا أقوى منا ونحن كنا أقوى ممن جاء بعدنا فالذين سبقونا كانوا عمالقة ونحن بالنسبة لهم أقزام ثم نحن صرنا لمن جاء بعدنا عمالقة وهم أقزام ولا تزال الأجيال تتأقزم فإذا رجعت إلى أول جيل وأفضل قبيل وأعظم رعيل الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كان هذا الجيل ربانيا وكيف كان قرآنيا كيف حملوا هذا الدين إلى البلاد والعباد كيفما تجلهم خارج بلادهم قليلون من الصحابة الذين ماتوا في مكة أو المدينة قياسا لمن انطلقوا بهذا الدين يفتحون به البلاد ويهدي الله عز وجل على أيديهم العباد حتى وصل الإسلام إلى ربوع الأرض جاء الإسلام إلى أندونيسيا وإلى ماليزيا والهند شبه القارة الهندية قبل أن تكون الهند وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش ومنذ متى من القرن الأول جيل الصحابة حين دخل سعد بن أبي وقاص الهند لم يكن جيشا فاتحا وما عرف عن آسيا أنه دخلها جيش إسلامي إنما انتشر فيها الإسلام بالجيل الرباني جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم جيل التجار الأمناء الصادقين والتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مئات البلاد دخلها الإسلام عن طريق الجيل الرباني من غير حروب ولا معارك ولا سيف إنما هي الربانية الربانية التي تجعل المسلم يمشي في أي مكان صاحب عقيدة صحيحة ومعاملة حسنة صاحب عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة فيراه الناس فيسلمون لأنهم يرون إسلاما تمثل في هذا الشخص الرباني يسلمون لأنهم رأوا قرآنا تجسم في رباني يمشي على قدميه في الأرض كذا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا قرآنيين كانوا قرآنا يمشي بين الناس كانوا نسخا من القرآن لم يكن أيام الصحابة رضي الله عنهم مطابع للمصاحف تطبع المئات والآلاف من المصحف كمجمع الملك فهد وغيره إنما كانوا نسخا قرآنية متجسدة في أشخاصهم في ذواتهم وهم يعيشون بعقيدتهم ويحيون بعبادتهم ويتعاملون مع الناس بأحسن المعاملة ويتخلقون معهم بأطيب الأخلاق لقد كانوا رجالا لقد كانوا قرآنا يمشي بين الناس كانوا ربانيين بما تعلموه من القرآن والسنة وبما درسوه وبما دعوا إليه قولا وعملا سلوكا واخلاقا انهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم انهم السلف الصالح الذين نحن نحاول ان نتشبه بهم او ننتسب اليهم وكما قال القائل وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاحوا هؤلاء الناس زكاهم الله تعالى في قرآنه العظيم واقرأوا إن شئتم في حق الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم والسابقون الأولون من المهاجرين wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Setelah mengucapkan muqaddimah Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah Berkata kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tadi kita mulai insyaallah taala beberapa pokok yang belum selesai kita sampaikan dalam tema muhadarah tarbiyah Islamiyah menuju generasi Rabbani. Sudah kita katakan di muka bahwasanya tema ini adalah tema yang sangat penting sekali di mana isinya merupakan seluruh ajaran agama. Itulah hakikat Islam. Dalam materi ini kita diingatkan dengan satu generasi pilihan, generasi unggulan yang merupakan produk dari satu madrasah nabawiyah yang menjadikan agama ini sebagai sumbernya yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka yang telah lulus dari satu universitas yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu madrasah yang langsung diampu oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam sejarah tidak pernah diketahui ada satu angkatan, satu generasi yang keluar dari sebuah lembaga pendidikan yang menyamai mereka, yang sama dengan mereka. Maka tidak heran apabila kita melihat pada diri kita sendiri bahwasanya mereka lebih kuat daripada kita, mereka lebih utama daripada kita. Dan kita juga lebih utama, lebih baik daripada orang-orang yang datang setelah kita. Mereka adalah para tokoh, para pembesar, sementara kita adalah orang kecil di mata mereka. Dan kita pun bisa menjadi tokoh dan orang besar di mata orang-orang yang setelah kita apabila kita mengikuti apa yang mereka jalani. Apabila kita kembali menilik perjalanan sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, generasi awal daripada umat ini, bagaimana mereka menjadi satu generasi rabbani, bagaimana mereka menjadi satu generasi qur'ani, bagaimana mereka membawa risalah agama ini ke seluruh penjuru dunia, memberikan pencerahan, memberikan pengajaran kepada umat manusia mereka keluar berdakwah meninggalkan kampung halaman mereka. Hanya sedikit di antara mereka yang meninggal di kota suci Mekah dan juga Al-Madinah. Mereka menyebarkan agama ini yang dengan usaha mereka inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba-hambanya sehingga Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Islam tersebar di Indonesia, di Malaysia, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Demikian juga di daerah India. Saat bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu datang menyebarkan Islam di daerah India bukan lewat pasukan perang, bukan menggunakan pedang, akan tetapi beliau radhiyallahu taala anhum Wardahum ajmain. Mereka datang sebagai pedagang. Sebagai pedagang yang dapat dipercaya. Sebagai pedagang yang saleh, yang jujur. Dan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan kabar gembira bahwasanya seorang pedagang pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan bersama para nabi, kelak akan bersama para orang yang jujur, kelak akan bersama para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Islam tersebar di berbagai negeri bukan dengan perang, bukan pula dengan hunusan pedang, akan tetapi melalui generasi Rabbani yang menjadikan yang menjadikan seseorang itu merealisasikan dan mengamalkan Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka dilihat oleh manusia bagaimana Islam terpancar dalam segala sendi kehidupan mereka Al-Quran terpancar dalam akhlak dan juga muamalah mereka. Akhirnya manusia pun masuk Islam karena mereka melihat Al-Quran berjalan. Melihat bahwasanya yang membawa al-Islam itu adalah betul-betul mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Demikianlah para sahabat radhiyallahu taala ajmain, mereka menjadi generasi Qurani, mereka menjadi generasi yang membawa Al-Qur'an di tengah-tengah umat manusia. Mereka bagaikan Quran yang berjalan di tengah-tengah manusia. Kita ketahui bahwasanya pada zaman sahabat radhiyallahu taala ajmain belum ada satu badan khusus, satu kantor khusus yang bertugas untuk mencetak mushaf-mushaf Al-Qur'an. Maka merekalah para sahabat radhiyallahu taala ajmain yang mencetak Al-Qur'an tersebut di dalam kehidupan mereka masing-masing. Al-Qur'an sudah menyatu dalam akhlak, pergaulan, sikap para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Mereka hidup dalam naungan Al-Qur'an. Mereka menjalankan ibadah dengan cara yang baik dan beramalah dengan manusia dengan akhlak yang baik pula. Mereka sungguh satu generasi Qur'ani yang berjalan di, atas, di antara manusia. Mereka Rabbaniyun, generasi Rabbani dengan apa yang mereka pelajari dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang mereka dakwahkan kepada umat manusia untuk mengikutinya secara ilmu, amal, akhlak dan juga perbuatan. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu ajmain. Mereka adalah salafus saleh, as-salafus saleh rahimahumullah wa radhiyallahu ajmain. Maka sudah seyogianya, sudah sepantasnya bagi kita yang menginginkan generasi Rabbani untuk mengikuti jejak langkah mereka, untuk mencontoh mereka seorang penyair mengatakan fatashabbahu wa illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha birrijali falahu Berusahalah kalian untuk mencontoh dan meniru orang-orang yang baik di antara kalian. Karena meniru orang-orang yang baik itu adalah sebuah kemenangan. Mereka adalah generasi yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Azza wa Jal di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد, وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم dan orang-orang yang masuk Islam terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Dan itu adalah kemenangan yang agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain pula telah menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum sangat keras sikapnya terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka bukan sebaliknya keras terhadap sesama muslim tapi berlemah lembut kasih sayang dengan orang-orang kafir kalian atau engkau melihat mereka rokok dan sujud mereka mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaannya. Tanda mereka ada di dalam jidat-jidat mereka bekas daripada sujud. Itulah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat dan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil itu bagaikan satu tanaman yang tumbuh kemudian kuat rantingnya, kuat batangnya yang membuat orang-orang kafir yang membuat takjub orang yang menanamnya agar orang-orang kafir itu merasa benci, merasa marah dengan mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan rekomendasi kepada mereka dalam sabdanya, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku. Kemudian mereka yang datang setelah mereka. Kemudian generasi yang datang setelah mereka. Ini adalah al-jilur Rabbani. Generasi Rabbani. Yang, ber, yang hidup bersama Al-Quran dan Sunnah. Hidup di dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu setiap generasi yang ingin menjadi Rabbani tapi mereka tidak mau mengikuti para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Maka itulah generasi yang jauh daripada generasi Rabbani. Generasi Rabbani adalah generasi yang senantiasa berjalan bersama Al-Quran dan Sunnah menjadikan keduanya sebagai sumber dengan pemahaman salaful ummah radhiyallahu anhum warahimahumullah jami'an. Min ajli takwin به رباني لا نعرف منهجا أفضل من المنهج الذي أنزله الله تعالى ورسمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه بين كيف يكون المنهج الرباني عن طريق من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام باعتباره النبي القدوة الأسوة قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 分。 ولأنه أول ما نزل من القرآن الكريم أول الطريق علم وأول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق من العلم <coughs> ولذلك تقرأ قوله تعالى فاعلم أنه الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم معالم الحلال والحرام العلم يبين لك المنهج الرباني ويفرقه عن المنهج الشيطاني العدواني والمنهج الشهواني الحيواني العلم يبين لك الصراط المستقيم لتنجو من الانحراف من سبل الشياطين علم ما الدليل اقرا اول ما نزل من القران اقرا ولك ان تتخيل امه اقرا لا تقرأ أمة اقرأ لا تقرأ أكثر الناس أمية في دينهم ودنياهم أمة اقرأ أول ما ينزل اقرأ ونحن لا نقرأ ما هذا لا علم ولا عقل لا دين ولا دنيا إذا أول الطريق علم وعلم بيشمل الدين والدنيا بدليل الآيات تكلمت عن قضية مرتبطة بالطب مرتبطة بعلم الأجنة مرتبطة بعلم التشريح اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قضية العلق كطول من أطوال الجنين النطفة العلقة المضغة العظام تكسى لحما هذه قضية علمية بحتة مرتبطة بعلم الأجنة علماء الأجنة في العالم تعلموا مراحل تطور الجنين من القرآن ومن السنة أكبر عالم في علم الأجنة تدرس كتبه في كليات الطب بلغات العالم الحية لما قرأ عن تطور الجنين في القرآن والسنة أسلم وألف كتابا سماه تطور الأجنة في القرآن والسنة فأول آيات نزلت في القرآن فيها علم ديني ودنيوي وكل شيء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وسماه هنا علق ولم يقل علقة كآية المؤمنون فيها كلمة علقة آية الحج علقة آية غافر علقة لكن الآية الوحيدة التي قالت من علق آية العلق وسميت باسم العلق لأن العلقة تشبه دودة العلق في شكلها وفي وظيفتها وفي كل شيء ومتى اكتشف هذا؟ في النصف الثاني من القرن العشرين علم ولما تقرأ عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تزداد إيمانا وتزداد يقينا فأول الطريق علم وثانيه لا أقول لك هذا dalam rangka membentuk dan mencetak generasi robani kita tidak mengenal satu manhaj pun yang lebih baik lebih utama daripada manhaj yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada manhaj yang telah Allah gariskan dan tetapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu jalla fi'ala telah menjelaskan secara gamblang bagaimana manhaj ar-rabbani yang telah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau adalah qudwah, suri toladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik buat kalian bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa itu manhaj yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Hafizahullah taala wa ra'a mengatakan, "Saya sangat yakin bahwasanya kalian semua tahu betul apa manhaj itu." Karena itu sesuatu yang mudah. Bahkan sesuatu yang telah kita pelajari di dikala kita masih di ibtidaiyah. Ketika kita sudah mulai belajar di ibtidaiah kita sudah tahu manhaj ini. Karena itu merupakan ayat yang pertama turun kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Yaitu apa? Manhaj yang pertama adalah al-ilm. Al-ilm. Karena ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam al insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia yang telah mengajarkan manusia, mengajarkan manusia dengan al-qalam. Jadi jalan yang pertama di dalam al-manhaj ar-rabbani ada al-ilm. Bukan tauhid. Ya, bukan tauhid. Kenapa? Tauhid, tauhid yang menjadi ciri khas pokok dasar ajaran agama ini itu juga butuh kepada ilmu. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan Allah. Tauhid membutuhkan ilmu. Dunia membutuhkan ilmu, akhirat pun membutuhkan ilmu. Ilmu akan mengajak orang untuk beriman. Ilmu akan mendatangkan sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang-orang atau di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ilmu merupakan penerang obor untuk mengetahui halal dan haram ilmu bisa membedakan antara manhaj yang hak dan juga manhaj yang batil bisa membedakan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang terputus dan juga bengkok mana manhaj rabbani dan juga mana manhaj syaitani udwani dan syahwani hayawani ikhwatal islam wa khatifiddin ya Allah wa yakum jami'an iqra bacalah ini adalah jalan menuntut ilmu jalan menuju ilmu akan tapi mari kita pikirkan satu umat yang kepada mereka lah ikra itu diturunkan, tapi ternyata mereka tidak membaca. Umat ikra la taqra. Umat yang kepada mereka ikra itu diturunkan, tapi ternyata mereka tidak membaca. Oleh sebab itu, bangsa umat yang paling banyak persentase ummiyahnya buta huruf dan tidak membaca umat Islam. Umat yang tidak paham tentang dunia dan juga akhirat, agama mereka adalah umat ikhra. Padahal ayat yang pertama tadi turun kepada mereka adalah ikhra. Ikhra. Mereka tidak bisa mendapatkan dunia dan juga tidak mendapatkan agama karena mereka tidak ikhra. Jadi jalan yang pertama adalah al-ilm. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang mencakup agama dan juga dunia. Karena ayat yang pertama kali turun itu berbicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ayat berbicara langsung tentang masalah ilmu duniawi, ilmu kedokteran, ilmu kandungan, ilmu tentang struktur tubuh manusia. Bahkan kata beliau, para ulama yang memiliki spesialisasi dalam masalah kandungan, mereka belajar Al-Quran dan Sunnah. Belajar tentang perkembangan janin dari Al-Quran dan Sunnah. Ada seorang pakar dokter khus, uh, spesialis kandungan setelah membaca Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan masalah perkembangan bayi janin di dalam kandungan setelah dibaca dibaca beliau masuk Islam dan mengarang satu kitab yang bernama Tatawurul Ajinnah fil Qur'an was Sunnah perkembangan janin menurut Al-Qur'an dan Sunnah jadi ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu dunia pun. Dan Syekh Hafizahullah Ta'ala Wara'a mengatakan, kalau seandainya setiap kita membaca tentang kemujizatan Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ilmiah, maka akan bertambah imannya, akan bertambah keyakinannya. ثاني الطريق ثاني شيء في المنهج العمل العمل بهذا العلم التربية ولذلك ثاني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يترجح لدي صدر سورة المزمل قوله تعالى يا أيها المزمل صلى الله عليه وسلم قم الليل ماذا تقرأ وماذا تقوم ورتل القرآن ترتيلا تربية وتزكية هل نحن نقوم الليل؟ هل نحن نحافظ على النوافل؟ منا من لا يحافظ على الفرائض كيف يكون جيلا ربانيا؟ علم وعمل العلم اقرأ والعمل قم قم الليل إلا قليل تكوين جيل رباني هذا من هذا الخطوة الأولى العلم والثانية العمل ونكمل إن شاء الله Jalan yang pertama telah dijelaskan yaitu al-ilm dan Syekh Hafizahullah Ta'ala Wara'ah tidak akan membicarakan panjang lebar jalan yang pertama ini. Kemudian jalan yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang dimaksud. Karena itulah kata beliau, beliau lebih merojihkan, lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat yang kedua turun setelah Iqra adalah beberapa ayat pertama di dalam surat Al-Muzammil. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi, aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila." Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut, Bangunlah untuk mengerjakan salat malam kecuali sedikit. Setengah atau kurang dari setengah. Sedikit atau ditambah dari setengah itu. Dan bacalah Al-Quran dengan cara yang tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Asyik Hafizullah Ta'ala Wara'a mengatakan. Dalam rangka mengemban satu dakwah, satu misi yang berat satu beban yang agung, satu manhaj yang penting. Allah Subhanahu wa taala berkata dan berfirman kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan diri, qumil lail. Qumil lail, bangunlah di waktu malam untuk mengerjakan salat. Sebelum diwajibkannya salat lima waktu, maka qiyamul lail menjadi suatu hal yang wajib di mana seseorang diperintahkan untuk bangun malam melaksanakan salat setengah atau kurang dari setengah yaitu sepertiga atau ditambah lagi dari setengah paling tidak adalah dua dua bertiga lalu apa yang dibaca waratilil Qur'an tartila yang dibaca adalah Al-Qur'an yang dibaca adalah Al-Qur'an dan ini tarbiyah dan juga tazkiyah maka beliau hafizahullah taala wa ra'ah bertanya kepada kita semuanya, adakah di antara kita yang rajin qiyamul lail salat malam? Adakah di antara kita yang senantiasa menjaga salat-salat yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah? Sebagian kita malah terkadang menyepelekan hal-hal yang wajib. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Diharapkan akan tercetak, terbina satu generasi Rabbani jadi jalan yang pertama adalah ilmu diambil dari kalimat iqra dan jalan yang kedua adalah amal yang diambil dari qumil laila illa qalila. الطريق الثالث الدعوة إلى الله من بعد العلم عمل بعد العمل دعوة دعوة إلى الله ومعها الصبر والتحمل هو رقم أربعة ثلاثة وأربعة دعوة وصبر جمع الله بينهما في ثالث وحي نزل من السماء في صدر سورة المدثر فقال الله تعالى يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم وقل لكل من نام يا أيها المدثر قم قم مرة ثالثة قم yang yang ngantuk dan tidur. الله على سيدنا محمد. حين نزلت يا أيها المدثر قم قال انتهى عهد النوم يا خديجة انتهى فوجد جيشا مقبلا على أهل بلده يصبحهم وهم نوم يأخذهم على حين خرة وغفلة دون أن يتنبهوا دون أن يستعدوا فماذا يفعل ذلك الشخص الواحد ركب ناقته وخلع ثوبه وأخذ يشوح ويلوح بالثوب يقول النجاة النجاة بأعلى صوته النجاة النجاة لينتبه الغافل ليستيقظ النائم النجاة النجاة ماذا ثم من لم يسمع الصوت يرى الصورة يرى رجلا عاريا يرى رجلا ربما ركب الدابة مقلوبة وهو يقول الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة الناس يستيقظون الناس يرون الجيش فينقذ أهله قبل أن تأكلهم الجيش يأكلهم الجيش تأكلهم النار فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشبه نفسه بهذا النذير بطريقته الإعلامية البسيطة زمان ما في تلفزيون ما في جوال هو ينادي يصرخ يصيح الغوث الغوث اللطيمة اللطيم فكان عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا النذير العريان يا أيها المدثر قم فأنذر لما نزلت قم فأنذر راح عليه الصلاة والسلام يدعو فبدأ بأسرته بدأ بخديجة رضي الله عنها بدأ بعلي ابن عمه الذي تربى في حجره يرد الجميل إلى عمه أبي طالب حين كفله بعد وفاة جده بدأ بزيد بن حارثة مولاه فأسلم علي وأسلم زيد وأسلمت خديجة بدا عليه الصلاه والسلام للبيت لان الله انزل عليه فيما بعد وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها يا ايها المدثر قم فانذر من انذر يا رب وانذر عشيرتك الاقوى ابدأ بالعشيرة ابدأ بالأهل ابدأ بالعائلة والقبيلة هؤلاء أولى من غيرهم ويوم أن نزلت هذه الآية صعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا الذي نصعد عليه عند السعي بين الصفا والمروة وكان لأهل مكة مكان يجتمعون فيه عند الصفا يسمى بدار الندوة قريبا من الحرم أو من الكعبة فصعد عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى يا بني عبد المطلب يا بني عبد يا بني عبد مناف يا بني قصي يا عباس عم النبي يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم نادى نادى في من؟ في عشيرته الأقربين فلما اجتمعوا إليه قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم خيلا يعني جيشا وراء هذا الوادي وراء هذا السطح والجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط الله ما جربنا عليك كذبا قط أربعين سنة وتاريخه أبيض ناصع البياض ولا كذب ولا كذيبة بل صادق وأمين وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط كيف تاريخنا نحن قال فاني رسول الله اليكم خاصه والى الناس كافه ايها الناس كلمه قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم قولوا لا وبدأ العداء من هذه اللحظة ليقول له عمه أبو لهب أصلاه الله نارا ذات لهب يقول له تبا لك ألهذا جمعتنا سائر اليوم فأنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فثالث الطريق دعوة دعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر رابع الطريق صبر وتحمل Jalan yang ketiga dan juga tempat adalah berdakwah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Setelah ilmu, amal. Setelah amal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dakwah ini butuh kesabaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala gabungkan yang ketiga dan yang keempat ini di dalam wahyu yang ketiga yang turun kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu beberapa ayat di permulaan di permulaan surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabb rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir ini adalah wahyu yang ketiga yang turun kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau ya ayyuhal muddatsir wahai orang yang berselimut qum bangunlah bangkitlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, "Intaha ahdun naumi ya Khadijah." Sudah habis masa untuk tidur wahai Khadijah. Bangkit. Qum fa'anzir. Perintah untuk berdakwah. Mendakwakan Islam di tengah-tengah umat manusia. Nama di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada Al-Munzir, al mubashir Al-Bashir, al nadhir Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, "Bangkitlah dan berikan peringatan." Berikan peringatan kepada mereka sebelum mereka mendapatkan azab yang pedih. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri mengajak manusia untuk memeluk agama Islam. Beliau berkata kepada mereka, "Innama ana nadhirul uryan." Sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan peringatan dalam kondisi bertelanjang dada. Apa yang dimaksud dengan an-nadhirul uryan? Dahulu seseorang ketika bangun pagi-pagi sementara yang lain masih tertidur pulas keluar dari rumahnya untuk bekerja seperti biasa. Di tengah perjalanan dia melihat adanya pasukan yang datang menyerbu, ingin menyerbu dan juga menyerang kampungnya. Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan mengambil kendaraannya, kemudian melepas bajunya sambil berteriak-teriak mengibas-ibaskan bajunya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di kampungnya, orang-orang yang ada di daerahnya, an-najat an-najah. Selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Dia katakan itu agar tersadar orang yang sedang lalai, terbangun orang yang sedang tidur. Ketika orang-orang tersentak, kaget, melihat ada seorang laki-laki yang menunggang kendaraan sambil berteriak-teriak, memberikan peringatan kepada mereka untuk menyelamatkan diri dengan mengibas-ibaskan bajunya dalam kondisi telanjang dada maka mereka akan lari menyelamatkan diri dengan cara yang demikian orang tersebut telah menyelamatkan kampungnya menyelamatkan daerahnya dari serangan musuh secara tiba-tiba itu adalah satu metode komunikasi yang sederhana sebelum adanya kecanggihan alat-alat telekomunikasi. Sekarang ini seperti adanya televisi, HP dan juga yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dirinya sebagai an nazirul uryan, orang yang memberikan peringatan dalam kondisi bertelanjang dada. Ikhwatul Islam wa khatifiddin azzan wa yakum jami'an. Maka setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala qum fa'anzir mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada keluarganya, mengajak istri beliau Khadijah untuk masuk Islam, masuk Islamnya Khadijah. Mengajak Ali bin Abi Thalib untuk masuk Islam. Beliau yang berada dalam rumah Rasulullah SAW diasuh oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk balas budi beliau terhadap kebaikan yang selama ini diberikan oleh Abu Talib pamannya Ali pun masuk Islam. Kemudian mengajak Zaid bin Harithah, bekas budak beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu arda. Beliau pun masuk Islam. Kemudian turunlah firman Allah dengan inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah akan hal tersebut. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qum Bangun dan bangkitlah serta berikanlah peringatan. Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang aku berikan peringatan ya Allah?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal Dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Mulailah dari keluargamu, mulailah dari istrimu, mulailah dari kabilamu, bangsamu. Mereka lebih utama daripada yang lain. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal akrobin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Beliau naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa dan di bawahnya adalah Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy yang dekat dengan Ka'bah. Beliau dengan lantang mengatakan, "Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Abdi Manaf, يا بني قصي يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mengundang seluruh kerabatnya mengundang seluruh keluarganya ketika mereka sudah berkumpul maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bertanya kepada mereka araaitum law akhbartukum anna khailan wara'a hadzal wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku beritahukan di balik bukit ini ada pasukan yang bersiap-siap menyerang kalian apakah kalian mempercayai apa kataku apa jawaban dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan fama lana la nusaddiquka Alasan apa lagi? Kami untuk tidak mempercayaimu. Majarobna 'alaika kadiban qat. Kami belum pernah mendapati engkau itu berdusta sama sekali. Belum berdu, belum pernah berdusta sama sekali Empat puluh tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta sekalipun sekecil apapun. Satu sejarah satu lembaran sejarah yang putih, bersih. Sementara kita, berapa kali kita berdusta? Berapa kali kita berbohong? Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali bersabda kepada mereka, "Fa inni rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian khassah secara khusus. Wa ilan nasi kafah. Dan kepada seluruh umat manusia. Kemudian beliau mengatakan, wahai manusia. Satu kalimat. Yang apabila kalian mengucapkannya. Orang-orang Arab akan mengikuti kalian. Orang-orang ajam akan tunduk kepada kalian. Qulu la illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Maka sejak detik itulah. Sejak saat itulah permusuhan dari mereka-mereka yang menentang jalan dakwah Rasulullah SAW dimulai. Dimulai dengan Abu Lahab, paman beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang secara lantang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana sair al yaum?" celakal engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami sepanjang hari? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Masad sebagai bantahan, sebagai ancaman peringatan keras kepada Abu Lahab atas sikapnya menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amar ma'ruf nahi mungkar butuh akan kesabaran. Awal الطريق ماذا؟ العلم. علم. amal. عمل. ad الدعوة. نقول كده عشان تمشي ولا ايه؟ الدعوة لها أيضا مراحل تبدأ بالأسرة وأنزل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ثانيها القبيلة الأقارب العائلة وأنذر عشيرتك الأقربين ثالثها القرية قريتك التي تعيش فيها أو حيك أو مدينتك قال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها فبعد الأسرة والعشيرة القرية ومن حولها من حولها القرية المجاورة والتي بعدها والتي بعدها وتتسع هذه الحولية من قرية إلى قرية وإلى مدينة وإلى ولاية وإلى محافظة وإلى دولة لتصبح في الأخير قل يا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا وجعلناهم ماذا؟ أئمة يهدون بأمرنا في أئمة آخرين يدعون إلى النار موجودون كثر عندنا وعندكم كل مكان موجود يدعون إلى النار قتل الأنفس وإزهاق الأرواح إراقة الدماء انتهاك الأعراض في الدنيا وفي أم الدنيا وأبو الدنيا وأخت الدنيا في كل مكان أئمة يدعون إلى النار لكن أئمة الدين أئمة الهدى صلى الله عليه وسلم أئمة يهدون بأمرنا أئمة ربانيون يهدون بأمرنا الهداية هذه تحتاج إلى ماذا؟ صبر ويقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذا منهج رباني رباني اسما ومسمى قولا وعملا نعم Yang pertama tadi kita sudah sebutkan jalan al-manhaj ar-rabbani adalah al-ilm. Kemudian yang kedua adalah amal. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah memiliki tahapan. Yang pertama adalah berdakwah kepada keluarga. Dan ini yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Kemudian yang kedua adalah mendakwahi sanak kerabat, keluarga terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan berikanlah peringatan terhadap keluarga-keluargamu yang dekat Kemudian yang ketiga adalah mendakwahi orang-orang yang ada di satu kampung, satu desa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litunzira ummal qura wa man haulaha." Agar kamu, agar kami Muhammad memberikan peringatan kepada ummal qura. Qaryah, tempat, kampung. Di mana beliau tinggal, wa man haulaha dan apa dan terus apa kampung eh, kampung uh, yang ada di sekitarnya. Al-Hauliyah kampung kita terlebih dahulu, kemudian ke kampung-kampung yang sebelahnya, dari kampung-kampung sebelahnya kemudian kita mendakwahi kota yang sebelahnya, kota tetangga, dari kota menjadi satu wilayah, satu daerah, kemudian menjadi satu negara dan menjadi satu kesatuan dunia. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah ya Muhammad, wahai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Dan Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad. Melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. itu dakwah. Dakwah itu bersifat alamiah, bersifat universal, bersifat internasional. Bukan hanya untuk satu tempat, bukan di tempat yang lain, bukan hanya untuk satu kaum, tidak untuk kaum yang lain, bukan untuk satu daerah, bukan daerah yang lain, bukan untuk satu kabilah, bukan kabilah yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh manusia. Qul bi rabbin nas. Rasulullah SAW diutus berdakwah untuk seluruh umat manusia. Kemudian yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran yang kita ambil dari ayat yang terakhir kita baca tadi di awal-awal surat Al-Muddathir. Wali Rabb rabbika fasbir. Maka bersabarlah untuk Tuhanmu. Tanpa kesabaran kata Syekh Hafizahullah taala wa ra'ah, beliau tidak mungkin datang ke Indonesia. Tidak mungkin datang ke Jawa Tengah ini, ke Solo ini untuk memberikan nasihat wasiat yang sangat berharga kepada kita. Tidak mungkin seseorang bisa menanggung untuk keluar dari negaranya, berdakwah di beberapa negara tanpa kesabaran. Antum semua tidak mungkin hadir di tempat ini. Tanpa kesabaran, antum semua tidak mungkin sampai saat ini masih betah duduk di sini. Orang yang gak sabar sekarang tidur. Orang yang gak sabar gak akan belajar. Orang yang gak sabar sekarang sudah pulang. Keluar dari ko'ah keluar dari tempat ini. Tapi kesabaran itu butuh keyakinan. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kepemimpinan di dalam agama itu akan diraih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu ayatina yuqinun waja'alnahum dan kami telah jadikan mereka jadikan apa a'immatan para pemimpin Yahdu Nabi amrina yang mengambil petunjuk dengan perintah kami dengan apa mereka mendapatkan al imam matufiddin lamma sabaru ketika mereka bersabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami maka kepemimpinan di dalam agama hanya bisa diraih dengan kesabaran dan juga keyakinan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'immatan yahduna bi amrina," yaitu a'immatul huda, para pemimpin, para dai yang akan mengajak orang kepada cahaya hidayah. Apakah ada memimpin dai yang mengajak orang kepada kesesatan? kepada neraka, kepada penyimpangan. Banyak kata Syekh. Di tempat kami dan juga tempat kalian. Di mana-mana ada para dai yang menyeru manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, memberikan fatwa yang ngawur, memperbolehkan pertumpahan darah, diperbolehkannya membunuh, Diperbolehkannya menginjak-injak kehormatan. Mereka adalah duat al abi jahannam, dai-dai penyeru kepada neraka jahannam. Faman ajabahum 'alaiha qazafuha Qazafahu qazafuhu fiha. Barang siapa yang mengabulkan ajakan mereka ini, maka mereka akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Aimatul Huda para pemimpin yang mengambil hidayah. Mereka adalah pengikut Rasulullah Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengambil petunjuk, mengambil petunjuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah rabbaniyun, aimmatul hidayah, aimmatul huda. Ini tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran dan juga keyakinan. Inilah manhaj Rabbani. Ini adalah manhaj Rabbani. وفي الختام هذه معالم منهج رباني علم عمل دعوة صبر علم عمل دعوة صبر في الدعوة الأهل العشيرة القرية ما حولها العالم بأسره منهج ربهم خطوة رسمها الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام السؤال الآن هل هذا المنهج خاص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فقط لا كلا وألف كلا هذا منهج للأمة في صورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام القدوة ولذلك هذا المنهج بعدما رسم واتضحت معالمه قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل حياته معكم من الصباح وإلى هذا الوقت الذي اقترب من العصر حين يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان خلاص سودان والعصر قسم إن الإنسان لفي خسر تشخيص المرض وصف العلاج إيمان عمل صالح دعوة صف دعوة وصف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أوه. طويلة هذا هو المنهج لكن سورة العصر لا أستطيع أن أشرحها الآن ولا أن أفسرها لم يبق من الوقت إلا ما أجيب فيه على أسئلتكم إن شاء الله لكن عندنا لقاء في ابن عباس معهد ابن عباس رضي الله عنهما يمكن أن نكمل فيه القضية قضية تكوين المنهج الرباني والجيل الرباني قضية تفسير سورة العصر التي فيها خلاصة المنهج الرباني للجيل الرباني صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نفعني الله وإياكم بهذا العلم وبهذا القرآن العظيم وبسنة النبي الكريم نسأل الله أن ينفعنا بالعلم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن ترفعنا بهذا العلم وبهذا القرآن وبهذا الدين آمين آمين آمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sebagai penutup Ini adalah rambu-rambu manhaj Rabbani untuk mencetak generasi Rabbani ilmu, amal, dakwah dan sabar. Dalam dakwah ada tingkatan-tingkatan yaitu mendakwahi keluarga, mendakwahi sanak kerabat, mendakwahi kampung di mana tempat kita tinggal, mendakwahi daerah wilayah, kemudian menjadi alam yaitu dakwah, dakwah secara umum. Manhaj robbani itu manhaj yang harus dititi dan juga dilalui secara bertahap. Manhaj yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya adalah apakah manhaj ini hanya khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak manhaj ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga untuk umatnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah uswah dan qudwah bagi kita semuanya. Setelah manhaj ini Allah Subhanahu wa taala gariskan dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan sudah menjadi jelas rambu-rambunya Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya mulia sallallahu alaihi wa ala wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ana wa man wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad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 berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi manhaj yang Allah Subhanahu wa taala gariskan itu diperuntukkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi umatnya. Maka barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini manhajnya sudah jelas. Manhajun rabbani, manhajun nabawi, manhajun qur'ani manhajun sunni. Manhaj sudah jelas. Manhaj ini yang sudah kita terangkan dari pagi sampai sekarang itu terangkum dalam satu surat yang surat ini sudah kita hafal semuanya dan kebanyakan kita menghafal surah Al-Asr, surah Al-Kautsar, surah Al-Ikhlas. Surat-surat pendek. Karena kita ingin cepat-cepat selesai dari sholat yang kita lakukan. Manhaj ini harus betul-betul menyatu dalam diri kita. Harus kita tanamkan manhaj ini sejak dini sehingga seseorang itu dewasa dengan membawa manhaj ini. Manhaj yang Allah Subhanahu wa taala ringkas dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr qasam. Sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr ini adalah penyakit, problem, masalah umat. Obatnya di mana? Solusinya di mana? Illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Obatnya adalah ilmu, amal saleh, dakwah dan sabar. Jadi apa yang telah kita sampaikan dari pagi sampai siang hari ini menjelang sore ternyata termaktub di dalam satu surat yang singkat ini. Dan beliau hafizahullah taala wa ra'ah tidak akan menjelaskan, menerangkan dan menafsirkan surat ini karena butuh waktu yang panjang. Dan beliau tadi menawarkan beliau masih punya muhadarah nanti di Ma'had Ibnu Abbas Seragen. Ba'dal Maghrib dan dilanjutkan esok hari. Tawaran beliau bisa ini dijadikan sebagai materi sebagai lanjutan dari tema kita ini tarbiyah Islamiyah menuju generasi robbani adalah lanjutannya tafsir surat Al-Asr. Lanjutan daripada tema tema ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada beliau untuk melanjutkan kajian ini nanti di Mahat Ibnu Abbas ini sebagai tawaran bagi panitia yaitu melanjutkan tema ini dengan mengambil tema tafsir surat Al-Asr. Kemudian beliau akhiri ceramah beliau ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri beliau dan juga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat memberikan kemanfaatan terhadap apa yang telah kita pelajari dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian yang bisa disampaikan dan sebelum ditutup ada mungkin beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Fadilatul Syekh dan semoga beliau berkenan untuk menjawabnya. Kamu soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kita mengetahui bahwa para anggota ISIS adalah para penghafal Al-Quran. Apakah dengan demikian mereka adalah generasi Rabbani jazakumullahu khairan? Ya Syekhana, barakallahu fikum. Su'a sa'ilun yas'al. Alimna anna Da'ish. Da'ish. Mu'zamu a'da'iha min huffazil Quran. Hal ma'a annahum هم جيل رباني بكونهم حفاظا للقرآن عندنا فيما تعلمناه من العلم المبني على المنهج الرباني وعلى الوسطية والبعد عن الإفراط والتفريط في أصول هذا العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره الحكم على الشيء فرع عن تصوره بمعنى أنا ما ذهبت إلى داعش ولا ذهبت إلى الشام ولا إلى العراق حيث دولة دولة إسلامية في العراق والشام وسمعت أخبارا متعارضة متضاربة ما بين مادح وقادح فالذي يحبهم يمدحهم والذي يبغضهم يقدحهم ويذمهم والعدل في الإسلام لا يرتبط بحب ولا ببغض لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هذا في جانب البغض في جانب الحب كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا حتى لا يكون الإنسان عنده هوى لا يمكن يحكم على مثل هذه الفئة التي جاء في السؤال المشهورة بداعش بمدح أو بقتل إلا أن يكون قد خبرهم عن قرب وعرفهم أنا الآن عشت معكم يوما لا أستطيع أن أمدحكم ولا أن أقدحكم ولا أستطيع أن أقول أنتم كذا أو كذا لكن أرجو الخير وأحسن بكم الظن لكن هل مجيئي لأندونيسيا أو جاوة أول أمس يجعلني أحكم على أهل جاوة أو أهل سولو كيف؟ وأنا الآن موجود في سولو لكن لا أستطيع الحكم عليه فكيف وأنا لم أذهب إلى الشام ولا إلى العراق وأحاول أن أعرف الأخبار فتأتيني الأخبار متضاربة ومتعارضة على أن مثل هذه الفئة التي تحاول أن تقاتل وتجاهد يغزوها ناس من داخلها وهؤلاء معهم وهؤلاء ضدهم ولكنهم يتظاهرون بأنهم معهم وفيهم شيعة وفيهم منافقون وفيهم من يوالي أمريكا وفيهم من ضد أمريكا وفيهم من هو مسلم على المنهج السلفي وفيهم من هو مكفر ومن هو مغالي ومن هو خوارج ومن هو مرجئ كيف تحكم على هؤلاء حكما واحدا ما في دين ما في علم كيف يحكم على هؤلاء حكما واحدا وهم من هذا الخليط ولذلك فالناس ما بين مدح وقدح واحد جلس مع واحد سلفي منهم مسني ما شاء الله ما شاء الله كأنهم الصحابة واحد جلس مع واحد تكفير خوارج واحد جلس مع واحد شيعي يتظاهر بأنه سني وهو يريد هدم هذه الوحدة ويضع يعني بنود للفرقة ولك لا تظاهر بأنه شيعي مؤمن بالتقية فأنت تقول ما هذا لا تستطيع أن تمدح ولا أن تذم لذلك يا إخواني الحكم على الأشخاص مسار خلاف والحكم على المبادئ مسار اتفاق هذه نصيحتي أقولها بالنسبة لهذا السؤال الذي طالما كان يأتيني وكنت أعزف عن الإجابة عنه Mohon maaf sebelum dijawab, ibu-ibu bisa mengkondisikan putra-putrinya. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikunna. Jawaban beliau bahwa di antara prinsip dasar yang dianut oleh al-manhaj ar-rabbani, mereka yang mengikuti al-manhaj ar-rabbani yang terkenal dengan sikap moderat adalah al-hukmu 'ala syai' far'un antasawuri. Sebelum kita menghukumi sesuatu, kita harus tahu betul seluk-beluk dari apa yang akan kita hukumi. Kita harus tahu betul apa yang akan kita hukumi. Maka beliau hafizahullah taala wa ra'a mengatakan, saya belum pernah pergi ke Syam ataupun Irak. Saya belum pernah kenal dengan mereka, Daesh ataupun ISIS tersebut. Dan beliau sudah berusaha untuk mencari tahu kabar tentang mereka yang sahih, yang valid, yang dapat dipercaya. Tapi ternyata sampai sekarang yang sampai kepada beliau adalah berita-berita yang saling bertolak belakang. Antara mereka yang memuji dan antara mereka yang mencela. Mereka yang suka dengan ISIS akan memujinya. Dan sebaliknya mereka yang benci dengan ISIS akan mencelanya. Dan ingat Islam tidak dibangun di atas kebencian dan juga kecintaan yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum menyebabkan kalian tidak bisa bersikap adil. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini dalam masalah kebencian. Dalam masalah mahabbah, kecintaan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Jadilah kalian sebagai penegak-penegak keadilan, meskipun itu terhadap keluarga kalian." Cintaan seorang terhadap keluarga kadang menyebabkan dia berlaku tidak tidak adil. Maka dari itu, janganlah karena kebencian ataupun kecintaan kemudian kita memberikan hukum kepada sesuatu berdasarkan itu semuanya. Maka dari itu, Beliau sudah berusaha untuk mencari tahu tentang berita mereka. Tapi itu tadi beritanya simpang siur antara yang baik dan juga yang tidak baik. Oleh sebab itu untuk mengetahui hakikat mereka harus kita tahu dan kita melihat dari dekat. Melihat dari dari dekat. Beliau menganalogikan, mengkiaskan. Sekarang ini beliau datang ke Jawa ke Solo. Duduk bersama kita seharian. Dan sejak, sejak kemarin beliau ada di tempat kita ini. Di Solo. Lalu apakah objektif? Apakah benar? Ketika beliau kemudian menghukumi kita bahwasanya penduduk Solo itu sifatnya kayak gini dan kayak gitu. Hanya satu dua hari. Itu beliau, beliau ada di sini. Beliau bersama kita. Itu saja nggak bisa menghukumi kita. Kita itu merah atau putih dan seterusnya. Apalagi beliau itu belum pernah datang sendiri ke Irak ataupun ke Syam melihat dari dekat tentang mereka. Kemudian hal yang kedua, kita tahu bahwasanya di dalam kelompok tersebut banyak sekali Faksi-faksi yang ada di situ ada orang yang loyalnya ke Amerika, ada di situ orang munafik, ada di situ Syiah, ada orang yang betul-betul ikhlas berjihad. Macam-macam. Apakah lantas kita bisa menghukumi satu kelompok yang isinya berbagai macam unsur yang ada di dalamnya? Itu nasihat beliau. Nasihat nasihat beliau. Oleh karena itu beliau mengatakan al-hukmu 'alal ashkhas matharu ikhtilaf. Berbicara menghukumi orang per orang itu adalah seringkali menimbulkan perbedaan. Tapi wal al-hukmu ala ala al-mabadi matharut tifaq. Tapi kalau menghukumi satu prinsip, satu keyakinan, satu pemahaman itu adalah sesuatu yang disepakati. Inilah nasihat beliau agar kita berhati-hati untuk menghukumi satu kelompok menghukumi seseorang sebelum kita mengetahui sejati hakikat daripada kelompok dan orang tersebut. Allah telah alam bersawab. Dan beliau tadi tambahkan, sebetulnya beliau itu paling tidak suka seringkali beliau itu menghindar apabila beliau ditanya tentang masalah ISIS. Tapi beliau memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita agar kita berhati-hati untuk menyematkan label hukum terhadap seseorang ataupun terhadap satu kelompok sebelum kita tahu betul hakikat sebenarnya dari orang dan juga kelompok yang dimaksud. Bismillah pertanyaan. Apakah diperbolehkan kita mengambil ilmu dari pengikut bid'ah hanya dalam beberapa masalah saja seperti belajar bahasa Arab, Al-Qur'an dan tajwid? Sa'ilun yas'al Syekh, hal yajuzu lana an na'khudhal ilma min ahli al-bid'ah? Faqat ka'ilmi al-lugha al-arabiyyah aw al-Qur'an aw ilmi tajwid. Barakallahu fikum. إذا لم يوجد خيره وإذا لم تتأثر به يمكن أن تتعلم عليه علما لا يضر بعقيدتك ولا يجعلك من أهل البدعة هو صاحب بدعة لكنه أستاذ كبير في اللغة العربية أو أستاذ في الأصول أو في كذا أو في كذا فانتفع بما عنده من العلم بالشرطين السابقين ليس في الباب غيره أو في هذا العلم سواه ودون أن يؤثر على عقيدتك أو سلوكك أو تصبح بعده من أهل البدعة أو من الداعين إليها وإلا فهذا يعني يمنع الكثير من العلم فنحن نأخذ هذا كمرحلة آه، يعني تعد مرحلية إلى أن يكون هذا العلم في أهل السنة فيأخذ الإنسان العلم من الرجل والعمل Jawabannya beliau Hafizahullah Ta'ala Wara'an mengatakan Hal itu diperbolehkan dengan dua syarat Syarat yang pertama Tidak ada yang lain Yang menguasai ilmu yang dimaksud Kemudian yang kedua Adalah orang tersebut yakin bahwa dia tidak akan terpengaruh dengan akidah, pemahaman, keyakinan yang dimiliki oleh gurunya. Oleh oleh gurunya. Artinya apa? Jangan sampai setelah seseorang itu belajar dari orang-orang yang menyimpang dari manhaj Rasulullah SAW, kemudian dia terpengaruh, akhirnya dia menjadi bagian dari mereka, dan bahkan menjadi tokoh dai yang mendakwahkan pemahaman yang salah, yang salah ini. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka kita akan banyak kehilangan ilmu yang bermanfaat. Ada seorang ustadz, guru besar dalam masalah bahasa Arab, atau guru besar dalam masalah usul fiqh dan sebagainya. Selama belum ada ulama dari al-sunnati wal jamaah yang menguasai bidang-bidang yang dimaksud, maka itu diperbolehkan dengan catatan orang tersebut tidak terpengaruh dengan akidah ustadz tersebut ataupun guru tersebut. Kemudian poin yang terakhir adalah jadikan ini sebagai sebuah tahapan. Sebuah tahapan sehingga ketika kita belajar ilmu tersebut dari orang yang dimaksud, kemudian kita menguasainya, jadilah ilmu itu dipegang oleh sunnati wal jamaah. Kalau misalkan sunnati wal jamaah tidak belajar, maka ilmu tersebut masih ada pada diri mereka dan tidak akan berpindah kepada sunnati wal jamaah. Ini hanya sebagai tahapan. Tapi kalau selama masih ada dari ahlus wal jamaah yang menguasai ilmu-ilmu tersebut maka tidak diperbolehkan Allah taala alam sawab nah, Pertanyaan apakah boleh bagi kita menghadiri membantu acara-acara yang di dalamnya ada perkara-perkara yang menyelisih syariat seperti ada musiknya dengan alasan fil qulub dan hablum minan nas atau supaya mereka mau menerima dakwah kita bagaimana kaidah-kaidahnya jazakallahu khairan sailun yas'al hal yajuzu lana an nusyarika wa nahdura aw nusa'id yani ghairana fi al hafalat aw al baramij allati fiha ma yukhalifu asy-syari'ah misal wujudu al musiqah bihujja li ta'lifil qulub wa min ajli hablin minan nas wa min ajli an tuqbal da'watuna bainan nas wa ma hiya al-qaida fi dhalik jazakumullah khairan al qa'ida fi dhalik al ذلك la لا al wasila عندك غاية مشروعة تريد تأليف القلوب وتريد أن الناس يدخلوا في دعوتك لا تكون الوسيلة بأن تشاركهم في منكراتهم وحفلاتهم الصاخبة الماجنة التي فيها غناء وفيها موسيقى لا يكون للقاعدة الثانية التي تقول أزل المنكر فإن لم تزله أو لم تستطع أن تزيله فزل عنه والتي هي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قائلا اللهم إن هذا منكرا لا يرضيك فغيره فلا يجوز أن يوسوس إلينا الشيطان بمثل هذا بحجة مصلحة الدعوة كم من أناس أضروا بالدعوة باسم مصلحة الدعوة فوالوا الظالمين وسكتوا عن المنكرات وهاجموا أهل العلم والتقى والدين فيكون مصلحة الدعوة المرحلية فحسبنا الله ونعم الوكيل Ya. Jawabannya kaidah dalam hal ini beliau Syekh Hafizahullah taala wa menyebutkan dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Tujuan itu tidak lantas menghalalkan segala cara. Untuk mencapai sebuah tujuan kita tidak lantas kemudian menghalalkan cara-cara yang tidak benar. Maka barang siapa yang menginginkan takliful qulub, melunakkan hati orang lain dan dalam rangka hablum minan nas ataupun dalam rangka masalah dakwah maka bukan dengan ini caranya bukan ini jalannya kemudian kaidah yang kedua adalah azilil mungkar fa illam tastati an tuzilahu fazul anhu hilangkanlah kemungkaran itu apabila kamu tidak mampu menghilangkannya maka menyingkirlah dari kemungkaran itu menyingkirlah dari kemungkaran itu dan ini diambilkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastati fa lisani. wa wa illam yastati fa qalbi. wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hilangkanlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka berhati-hatilah dari waswas satu setan, waswas setan yang seperti ini. Ya. Berapa banyak orang yang mengatakan ini demi maslahat dakwah. Demi maslahat dakwah, tapi ternyata dia malah membahayakan dakwah itu sendiri. Malah berteman dengan orang-orang yang zalim, dengan orang-orang yang jahat. Kemudian mereka diam dari kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Bahkan sebaliknya malah menghantam, menyerang, mencaci, memaki ulama orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Tahu kemudian dia mengatakan ini demi maslahat dakwah? Tentunya tidak. Maka tujuan yang mulia tidak lantas kemudian dengan cara-cara yang tidak tidak syar'i.